Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. <clears throat> Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'alna ya rabbana kullasyai'in sahlan muyassar amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan Pagi hari ini kita masih melanjutkan hadis 19. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dia mengatakan kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini anak kecil waktu itu berumur 10 tahun Bapak Ibu. Kemudian Nabi saw alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku, inni uallimuka kalimatin." Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, dari potongan hadis ini saja Bapak Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang tua itu wajib mendidik anak-anak kita. Wajib kita menanamkan iman kepada mereka dan itu tidak harus pada momen-momen resmi tapi ketika kita rekreasi ketika anak dibonceng kemana ketika mungkin lagi makan warung bersama ketika mungkin melihat pemandangan apa tanamkan iman karena memang di antara cara agar nanti panjenengan sekeluarga bisa kumpul bersama dengan anak-anak di surga adalah menanamkan iman sebagaimana firman Allah taala dalam surat At-Tur 21 Allah mengatakan walladzina amanu orang-orang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman kemudian diikuti anak keturunannya dalam iman ini garis bawahi jadi kalau ingin anak sampean ikut pean di surga tanamkan iman wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman kata Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum kami susulkan anak cucunya itu bersama mereka di surga wa ma alatnahum min amalihim min syai' dan tidak kami kurangi sedikit pun pahala amal perbuatan mereka kullu mri'in bima kasabarohi setiap orang itu tergantung kepada amal yang dia perbuat jadi menanamkan iman Bapak Ibu menanamkan tauhid, menanamkan akidah dan pada hadis yang kita bahas ini Nabi saw menanamkan akidah. Nanti dengan kelanjutan hadis ini kita tahu poin-poinnya ditanamkan kepada anak berumur 10 tahun bayangkan. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Menjaga Allah Ta'ala maknanya menjaga perintah-perintahnya untuk senantiasa kita laksanakan dan menjaga larangan-larangannya untuk senantiasa kita tinggalkan. Banyak sekali perintah dan larangan Allah Ta'ala dalam syariat ini Bapak Ibu Tapi yang mesti dijaga adalah tauhid Jangan sampai kita musyrik Yang mesti dijaga pertama kali adalah sholat lima waktu yang mesti dijaga pertama kali setelah syirik kita nggak syirik setelah apa tadi yang kedua salat lima waktu adalah jangan sampai kita itu memakan makanan yang haram. Kita jaga kepala kita dengan isinya mata dan telinga dari perkara-perkara yang haram. Kita jaga hati kita dari memikirkan yang haram kita jaga perut kita, kita jaga kemaluan kita, kita jaga tangan kita semuanya dari yang haram. Itu makna daripada menjaga. Kalau kita sudah menjaga Allah, yahfadzka niscaya Allah menjagamu. Penjagaan Allah Taala Bapak Ibu kepada hambanya kepada hambanya yang sudah menjaga Allah ada dua ada penjagaan pada agamanya dan ada penjagaan pada dunianya bentuk penjagaan kepada dunia kita itu yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi 82. Jadi kata para ulama itu nanti panjenengan silakan merujuk kepada tafsir surat Al-Kahfi 82. Jadi ada seorang tabi'in bernama Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah. Dia mengatakan dengan keberadaan orang soleh di satu tempat itu Allah menjaga kampung itu penduduknya dari musibah Bapak Ibu. Nah, itu kembali kepada surat Al-Kahfi 82 ini. Jadi Allah mengatakan wa ammal jidaru adapun dinding wahai Musa kata Nabi Khidir yang tadi kamu saya ajak membenarkannya ketika mau roboh fakana liugulamaini yatimaini fil madinah dia itu tembok itu milik dua anak yatim di kota. Anak yatim punya bapak betul? Kadang-kadang kita mikir ya Allah kau aku mati anakku sampai saya peni ya. Ya Allah kau aku mati sampai sing bayar utang-utangku ya kan begitu. Ayat ini jawabannya, Pak. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok ini milik dua anak yatim di kota wa kana tahtahu kanzul lahuma dan di bawah tembok itu ada harta simpanan milik mereka berdua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mutus Nabi Musa, mutus Nabi Khidir, bukan orang sembarangan Bapak Ibu, hanya untuk membetulkan tembok itu biar harta simpanan itu senantiasa ter terjaga. Karena kalau dibiarkan roboh, harta simpanannya kelihatan pasti diambil orang. Kata Allah wa kana tahtahu kanzul Allah langsung menjaga kenapa? Jawabannya wa kana abuhuma soliha. Karena bapak mereka berdua dulu adalah orang yang soleh. Berarti cukup panjenengan perbaiki antara panjenengan dengan Allah Ta'ala Allah yang menjaga Pak saya kemarin baru mendengar ceramah ya. Nggak tahu ini sanatnya benar apa enggak, tetapi ini Syekh Dr. Umar Abdul Kafi yang mengatakan ada orang itu Pak di Damaskus uh, <clears throat> punya sekawanan kambing. Ya kambing digembalakan begitu, Kemudian di antara kambing itu ada 30 serigala bersama kambing itu. Terus ada orang bilang, loh ini loh kambing kok CAK anjingnya gitu loh. Anjing kan biasa jaga kambing bapak ibu gitu. Biar ya nggak pergi ke sana, nggak berat ke sana itu ada anjing yang menjaga. Nah orang itu bilangin anjing kok cek banyak eh 30 ekor gitu loh. Kata penggembala kambing, Anda, kenapa anjing banyak-banyak? Anjing itu satu aja mestinya, itu serigala. Ah, serigala Loh, nah kok serigala bersama kambing-kambing apa enggak makan? Jawabannya apa Bapak Ibu? Apa serigala itu tidak menangkap menyerang kambing-kambing itu? Jawaban penggembala ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah kaum muslimin tidak tahu tiba-tiba serigala-serigala itu jadi bestian sama kambing gitu loh. Bapak Ibu, Nah, kemudian cerita ini terdengar oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa dia berkomentar? Dia mengatakan kalau hamba itu memperbaiki hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperbaiki semuanya secara otomatis gitu Bapak Ibu. Jadi banyaknya masalah dalam kehidupan kita itu mungkin karena kita jauh dari Allah taala hubungan kita dengan Allah kurang baik, ketika sholat kita malas malasan ketika sholat kita tidak khusyuk, ketika ada apa-apa kita nggak curhat kepada Allah Taala, ketika ada apa-apa mudah mengeluh, itu Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik. Nah itu kembali kepada hadis ini. ya Yahfadka niscaya Allah menjagamu. Nah, bentuk penjagaan Allah itu kan tadi saya katakan ada dalam masalah dunia, ada dalam masalah aga, agama. Ini yang masalah dunia, Pak. Ada seorang ulama sudah tua, umurnya itu 100 lebih. Saya lupa namanya, ya. Dia tuh naik kapal. Ketika kapal itu mau apa ya? Mau minggir ya ke apa? Ke ke pantai atau ke dermaga gitu. Dia mencolot, Pak, lompat Padahal umurnya 100 lebih. Kemudian dicelatu, dicela sama orang-orang. Kalau anak masih muda, remaja umur 17 tahun loncat nggak apa-apa. Ini ber 100 tahun sepuh gitu. Orang-orang pada nyelatu. Apa jawaban dia? Inna hadal jismah hafidnahu indas sigar fahafidhahullahu indal kibar. Tubuh ini ketika kita dulu masih muda kita jaga pak dari maksiat. Tubuh ini kita jaga. Sehingga kita ketika kita tua Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Gitu Masya Allah. Sampai segitu, Pak. Mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, semuanya dijaga. Ketika waktu muda dijaga, Allah Subhanahu wa taala menjaganya sampai saat tua. Dan ini fakta. Kalau kita lihat sanatnya ini sambung, Pak. Gitu. Ya ini yang masalah dunia. Yang masalah agama kadang-kadang ya kita melihat contohnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan ya. seakan-akan Allah itu memberikan malapetaka kepada beliau kan dengan masuk penjara kan. Tetapi itu karena Allah tidak menyelamatkan agama beliau. Makanya Allah Taala mengatakan kadzalika linasrifa anhusu awal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin seperti itulah karena kami hendak memalingkan darinya karena kami hendak memalingkan perkara keji darinya karena Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih kadang-kadang memang kita menginginkan sesuatu Pak tapi rupanya kok tidak terjadi gitu loh. Itu mungkin sebagai bentuk penjagaan Allah kepada kita ketika kita senantiasa menjaganya. Ya, sama seperti ketika Allah menjaga ya sebelum kisah dinding tadi kan. Itu kan Nabi Khidir kan berjumpa anak kecil kan Bapak Ibu ya Kan diportel itu kepalanya cedul gitu. Itu karena Allah tidak menjaga bapak ibunya. Kenapa? Karena anak ini kalau dibiarkan dewasa, rasa cinta orang tua kepada sang anak, anaknya ini nanti durhaka, Pak. Gitu loh. Karena cintanya kedua orang tua kepada anak ini bisa-bisa menjadikan kedua orang tuanya murtad. Nah, Allah lewat Nabi Khidir dengan ilmunya itu mumpung guru Makanya Allah menyelamatkan siapa? Kedua orang tua itu dengan mengirim Nabi Khidir membunuh anak kecil ini untuk diganti dengan anak lain yang jauh lebih baik demi menyelamatkan apa agama kedua orang orang tuanya. Jadi bentuk penjagaan Allah Taala itu Bapak Ibu ada penjagaan duniawi, ada penjagaan ukhrawi dengan penjagaan duniawi itu dijaga hartanya, dijaga keluarganya. Masya Allah, semoga Allah menjaga kita semua. Sementara masalah akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama orang ini, menjaga jangan sampai dia masuk neraka. Ya, menjaga jangan sampai dia masuk neraka, menjaga agamanya dengan berbagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar orang ini meninggal dalam kondisi khusnul khotimah. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah niscaya engkau mendapati Allah senantiasa di hadapan kamu. Nah, ini namanya ma'iyah, Pak. Ma'iyah itu kebersamaan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama kita itu bukan berarti maknanya Allah itu masuk dalam tubuh kita. Kan kadang-kadang ya ada orang itu berpendapat ya kayak pemahaman wahdatul wujud gitu loh Bapak Ibu sama seperti keyakinan yang mengatakan Allah masuk dalam tubuh Nabi Isa jadi satu gitu kan Nah cuma ini kan khusus Nabi Isa Kalau wahdatul wujud itu siapapun bisa masuk Aku adalah Allah, Allah adalah aku Itu kufur itu Jadi makna engkau mendapati Allah senantiasa di hadapan itu bukan maknanya Allah masuk dalam tubuh kita, bukan maknanya Allah itu berada di ruangan ini tidak. Karena Allah di atas ars, Allah maha besar, lebih besar daripada langit dan bumi, tidak mungkin masuk dalam dunia, tidak mungkin pak. Karena Allah Taala mengatakan wa ma qadarullah hatta qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu semuanya pada hari kiamat itu dalam genggaman tangan Allah Ta'ala wassamawatu dan langit-langit yang tujuh sebesar itu digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita katakan Allah ada di mana-mana dan di mana-mananya itu antara langit bumi ya tidak benar sama sekali karena tidak bakalan cukup, Pak. Itu logikanya begitu. Makanya kenapa kita mengatakan Allahu Akbar dan setiap ada perkara-perkara besar, kenapa kita mengucapkan Allahu Akbar? Untuk mendatangkan makna bahwa sebesar apapun itu makhluk, tetap Allah Ta'ala yang paling besar. Jadi makna niscaya kau mendapati Allah di hadapanmu itu Allah senantiasa mengabulkan doa kita, Allah senantiasa memberi petunjuk kita, Allah senantiasa membela kita, Gitu Pak. Makanya kadang-kadang kita berbicara tentang kalau Nabi kan mukjizat, itu ada wali. Orang kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dekat, Bapak Ibu, itu sampai dibakar dengan api pun itu kadang-kadang nggak terbakar, Pak. Cuma ini bedanya tipis ya, makanya ada kitab itu Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan pembeda antara wali-wali ar-rahman dengan wali-wali setan. Kadang orang itu kayak bisa membedakan. Orang bisa terbang wah itu wali padahal wali setan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Cuma ini perlu uh, waktu yang lebih panjang lagi. Intinya ada karomah namanya. Ya seperti yang terjadi pada Siti Maryam ya kan? Siti Maryam itu kan ketika berada dalam kafalah Nabi Zakaria itu kan diletakkan di dalam mihrab di Masjidil Aqsa. Pintunya tidak ada, cuma di atas. Yang mau kalau mau masuk menemui Siti Maryam ini harus pakai tangga. Dan itu hanya Nabi Zakaria aja yang bisa. Nah ketika Nabi Zakaria masuk Ini bentuk romahnya. Ketika musim dingin ya Kok cuma pak makanan musim Jadi ada buah-buahan musim panas Dan ketika musim panas Kok ada buah-buahan musim dingin Nabi Zakaria heran, "Ya Maryamu anna laki hadha?" Ya Maryam, kamu dapat buah-buahan seperti dari mana? Siti Maryam kan bukan nabi kan, jadi ini karomah. Apa jawabannya? Qalat hiya min indillah. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas masalah karomah, masya Allah Bapak Ibu, banyak sekali ceritanya. Ini masalah karomah. Nah cuma ya waktunya kan ini sebentar nanti nggak selesai hadisnya. Nah ini poin pertama pak yang menjaga Allah Allah ada di hadapan kita. Kemudian Nabi melanjutkan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta langsung mintakan kepada Allah wa idza sta'anta fasta'in billah dan jika kamu butuh pertolongan mintakan pertolonganmu langsung kepada kepada Allah. Nabi tidak ngajari kalau kamu butuh apa-apa minta aku ya. Enggak, tapi digantungkan kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu minta, enggak usah datang ke kuburan saya, kalau saya lo makhluk ngapain, langsung minta kepada kepada Allah. Gitu Pak, diajari. Meskipun anak sampai yang, yang kecil itu kalau minta apa-apa suruh minta dulu kepada Allah Ta'ala. Sebagai bentuk pengajaran kita kepada anak biar lebih menggantungkan diri kepada Allah bukan menggantungkan diri kepada bapak ibunya, Pak. Idza sa'alta kalau kamu minta fas'alillah langsung minta kepada Allah, enggak pakai perantara-perantaraan gitu. Wa idza sta'anta dan kalau kamu butuh pertolongan apapun itu fasta'in billah, mintakan pertolonganmu kepada kepada Allah. Makanya para sahabat itu sampai ketika jepit sandalnya putus, Pak, itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan Allahu Akbar, Allah itu yang paling banyak. Paling banyak apa? Paling banyak mengabulkan, paling banyak mendengarkan permintaan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berkaitan dengan minta di sini ini kan kadang-kadang orang itu kalau mau minta kepada Allah itu kan perlu perantara-perantara melakukan tawasul-tawasul ya Nah ini saya katakan bahwa tawasul itu memang para ulama khilaf ya, para ulama khilaf. Tetapi tawasul yang jelas dalilnya sahih itu ada tiga Bapak Ibu. Adapun yang selain itu masih khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan hadisnya palsu lah segala macam. Nah ini yang hadisnya sahih, dalilnya sahih itu tawasul itu dengan tiga perkara. Pertama dengan asmaul husna. Karena dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-nama itu. Misalkan seperti pada zikir pagi petang kita berdoa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika apa? Astaghith fa aslih li syahni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jadi sebelum kita meminta itu kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh kita, Pak. Panjenengan habis sholat, panjenengan berpuasa, panjenengan habis bersodakoh ya. Sebut, ya Allah, kalau sholat saya ikhlas hanya untukmu, ya Allah memperkenankan hajat saya. Jadi kan sebut apa hajatnya. Tetapi untuk uh, eh, saya kasih rahasia ini, kalau ingin agar doa panjenengan ketika bertawasul dengan amal soleh ini langsung makjub gitu kan, itu biasanya amal-amal soleh yang sifatnya itu sosial pak. Yang sifatnya sosial, yang membantu orang, ada orang pas kepepet dibantu, ada orang pas nggak bisa bayar kontraannya Allah bantu dia lewat panjenengan ketika ada orang anaknya sakit keras nggak ada obat nggak ada biaya untuk berobat Allah bantu dia lewat panjenengan dan orangnya nggak tahu gitu loh itu ketika jenengan ada malapetaka kepepet jenengan sebut ya Allah kalau aku ikhlas melakukannya untukmu ya Allah tolong ya Allah perkenankan ini apa yang kita inginkan itu langsung biasanya Pak dan hadisnya kan jelas tentang tiga orang yang mereka itu berteduh dalam gua. Tahu kan hadisnya ya? Kemudian kejatuhan batu besar, mereka mau keluar tidak bisa. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan innakum lan takhruju min hadhihi sakhrati illa antadu Allah bi salihi a'malikum. Kalian tidak mungkin bisa keluar dari batu besar ini yang menutupi, yang menutupi goa ini kecuali kalian berdoa minta kepada Allah sambil menyebut amal soleh kalian. Nah, hadisnya sahih ada dalam Sahihul Bukhari. Yang ketiga Bapak Ibu itu minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ya, minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf kan mereka mengaku bersalah ya karena sudah menceburkan Nabi Yusuf ke dalam mana lubang buaya dalam ke sumur segala macam mereka mengaku salah mereka bilang kepada Nabi Yakub dalam surat Yusuf qalu ya abana astaghfir lana dzunub Rabbana inna kunna khatiin wahai ayah kami tolong mintakan kepada Allah taala agar mengampuni kita semua karena kita semua telah berbuat dosa apa jawaban Nabi Yakub? Nabi Yakub mengatakan, "Qala saufa astaghfiru lakum rabbi." Iya, aku akan beristighfar kepada Rabbku untuk kalian. Ya, panjenengan kalau mendapati orang soleh minta doanya tidak apa-apa tolong Gus tolong Bah tolong Mas tolong Pak doakan anak saya biar jadi anak yang soleh nah salah satu bentuk yang mungkin jarang dilakukan orang zaman sekarang Bapak Ibu ketika lahir bayi itu adalah yang namanya tahnik apa tahnik tahu gitu jadi para sahabat dulu ada bayi termasuk adiknya Anas bin Malik ketika pecetet Ummu Sulaim ibunya Anas bilang, "Henas iki nang gowo nang Nabi." Itu lho kurmoi. Jadi eh, belum disusui sama Ummu Sulaim, masih merah bayi pencetet. Langsung dibawa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik sambil didoakan, mbak. Di teknik itu dimasukkan kurma, kurmanya itu dimut, eh bukan dimut, dikunyah dulu sampai lembut oleh orang yang soleh ini, kemudian dimasukkan ke langit-langit bayi. Kalau nggak ada kurma maka dengan madu, ya. nggak ada madu boleh dengan silver queen, tidak apa-apa, tidak, <laughs> tidak. Dengan kurma sama madu, ya. terus didoakan keberkahan. Ya Allah berkahi anak ini, ya Allah berkahi macam-macam lah Allah ja'alhu mubarakan aina makan Allahumma ja'alhu salihan muslihan mujahidan ghaniyan taqiyan taqiyan didoakan Pak nah ini jadi bayi pecedet itu sunnahnya dalam Islam ketika lahir dibawa kepada orang soleh untuk ditahnik sama didoakan gitu Pak sampun nggih ya. ini karena penanggung jawabnya sudah maju berarti sudah pertanda nih nah dimareni ngoten Pakai punten, ya. Memang ya maksud hati ingin memeluk gunung tapi apa daya habis ini ada acara yang lain kan. Terima kasih Bapak Ibu atas ada pertanyaannya tidak ada. Oh ada nih. Mudah-mudahan tidak ada. Lalu yang ingin menyampaikan pertanyaan, monggo bersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan ada kisah tentang uh, model anak kecil kepalanya kecil dari satu. Nggih. Yang jelas itu kan sekitar ilmu Allah Taala. Benar. Cuma mungkin Ustaz bisa sedikit menjelaskan barangkali ada alasan yang lebih detail gitu ya apa. Oh begitu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi beliau bertanya tentang kisah yang terjadi pada surat Al-Kahfi, perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir pada kisah yang kedua. Kisah pertama kan yang Nabi Khidir melubangi kapal, yang ketiga adalah yang membetulkan tembok yang mau roboh yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kenapa kok model gitu kok membunuh anak kecil itu kan skenario Allah. Iya memang Terus alasan detail di balik itu apa? Kan sudah dijelaskan ya. Jadi alasan detail itu Bapak Ibu adalah karena Allah hendak menyelamatkan agama Bapak Ibu dari si anak itu. Anak ketika masih kecil kan belum balik kan masih fitrah. Dosa-dosanya andaikan melakukan dosa kan belum dicatat. Nah, makanya berdasarkan ilmu Allah yang diturunkan diberikan kepada Nabi Khidir, Allah memerintahkan anak ini dibunuh ya memang seakan-akan malapetaka pak kan otomatis orang tuanya sedih ya anak kecil lucu lucu nih kok meninggal dunia gitu nah ini loh kadang-kadang takdir itu intinya ya intinya pertama Allah itu hendak menyelamatkan agama orang tua sang anak karena tadi saya katakan ketika anak ini dewasa karena besarnya rasa cinta kedua orang tua kepada sang anak itu menjadikan kedua orang tuanya murtad pak Makanya Allah tidak menyelamatkan itu itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang takdir Allah itu seakan-akan tidak enak rasanya, Pak. Kadang-kadang eh, ketika kita sebagai manusia itu merasakan seakan-akan tidak enak, tetapi kalau kita lihat, ya intinya semua perbuatan Allah Taala pasti baik, iya kan? Semua perbuatan Allah Taala pasti baik termasuk di sini anaknya meninggal tapi diganti Allah dengan yang lebih baik anaknya soleh terus nanti orang tuanya terjaga agamanya sampai akhir hayat kan begitu sama kenapa kadang-kadang kita dikasih Allah Ta'ala sakit itu kan untuk menghapus dosa-dosa kita atau untuk uh, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak pahala kita biar tambah banyak kan begitu kan ya ini masalah takdir. Insya Allah tentang takdir kita lanjutkan nanti Bapak Ibu pada hadis yang sama ini. E, pada akhir potongan pada potongan terakhir hadis itu Nabi mengatakan rufi acil aklam pena telah diangkat wajah fatis suhuf dan lembaran-lembaran telah mengering. Insya Allah begitu Pak. Semoga memberikan pencerahan. Allah alam. Ada lagi? Satu pertanyaan. Mohon maaf kiranya saya salah untuk menyatakan ada asal usulnya itu adalah 99 karena ada dua Rasulullah pada itu dia meragukan berdoa bahwa dengan kemuliaan keagungan asma panjenengan yang tidak terhingga itu dengan anu apa dan korelasinya antara jumlah asma husna kemuliaan asma Allah itu tidak terbatas. Itu aja. Ya, terima kasih Bapak. Jadi beliau bertanya apakah Asmaul Husna itu terbatas 99? Sebetulnya pendapat yang rojih dari para ulama itu Asmaul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Lah, terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa, wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Dan hadisnya sahih bagaimana itu? Nah, ada dua hadis sebetulnya. Hadis yang barusan saya sebutkan menyatakan Allah memiliki 99 nama Kemudian ada hadis berikutnya juga yang menjadikan para ulama mengatakan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Doa pak. Nah ini kata Nabi itu sepatutnya setiap Muslim yang mendengar doa ini untuk menghafalkan. Ya, doanya itu begini. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin walaka sampai tabihi nafsak ini Pak aku minta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang kau berikan atas dirimu as'aluka bi kulli ismin huwa sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak nah ini masih panjang doanya Cuma yang menjadi poin jawaban kita adalah awis ta'dhar tabihi fi ilmil ghaibi indak atau nama-nama yang khusus. Ya. Hanya untukmu ya Allah pada ilmu ghaibmu gitu. Jadi ada nama-nama yang memang Allah itu enggak menyampaikannya kepada kita. Nah, jadi ada dua hadis yang saya akan bertentangan tapi sebetulnya tidak bertentangan. Ya gampangannya kata para ulama ketika kita mengkombinasikan dua hadis sahih yang seakan bertentangan ini, yang satu menyebutkan 99, yang satu mengatakan tidak terbatas, itu seperti ada orang bersodakoh pak mengambil uang dari saku kanan satu juta untuk soda sodakoh. Apakah maknanya berarti satu juta itu cuma itu uangnya kan belum tentu kan? mungkin di satu kiri sana ATM-nya malah MM-an kan begitu ya, nah kayak gitu loh cuma yang dikeluarkan yang ditunjukkan adalah satu juta ya kan jenengan begitu sodako dimasukkan kota, ya kan apakah berarti sing ini ini mengikut kan enggak kan bisa jadi mungkin ya disimpan jauh lebih banyak kan begitu nggak tenang jelas ya sampun